Yang kedua, dalih dan pernyataan wanita yang meninggalkan hijab. Nah, ini coba lihat Bu, di sini ada macam-macam dalil mereka. Yang pertama, apa kata mereka? Saya tidak puas dengan hijab. Ada dua sisi untuk menanggapi pernyataan wanita ini. Pertama, kita tanyakan padanya, "Apa Anda puas akan kebenaran Islam?" Jawabannya, "Ya, saya puas." Maksud puas di sini apa, ibu-ibu? Agar ibu paham. Yang dimaksud puas ini adalah belum cukup eh, dalil-dalil itu memuaskan hajat ilmiah saya. Itu yang dimaksud dengan saya belum puas dengan ya saya tidak puas dengan hijab. Karena bahasa Arabnya ini adalah lam aqtani' bil hijab. Jadi belum merasa cukup dalil-dalil yang ada. Maka tanyakan kepadanya, apakah kamu merasa dalil-dalil dalam Al-Quran, dalam hadis, atau hadis, eh, Islam itu sendiri sudah cukup sebagai kebenaran? Mereka pasti akan menjawab iya. Kalau begitu apakah hijab sendiri bukan bagian daripada kebenaran? Al-haqqu min rabbik mumtarin. Taib. Ini bahasa-bahasa mereka. Coba di sini ada uraian-uraian di mana akan memberikan sentuhan-sentuhan kepada para wanita yang punya alasan e, dalil-dalil tentang hijab ini belum memuaskan saya. Silakan dilihat kembali. Yang kedua, udara di negara saya sangat panas dan saya tidak kuat. Ini bahasa-bahasa anginnya udah ruh, kan begitu kan? Terlalu panas, gerah saya, rasanya kayak mau melepuh. Padahal ini bagi orang-orang yang belum terbiasa menggunakan hijab. Padahal cara yang paling efektif melindungi tubuh, kulit daripada radiasi daripada headstroke daripada panas adalah dengan memakai pakaian yang lebih berla, berlapis daripada ibu langsung, sengatan hantaman matahari itu akan jauh lebih kuat menghantamnya, Bu. Dibandingkan ketika ibu pakai jaket, ibu jalan keluar udara panas, Bu. Ibu akan jauh lebih selamat. Badan akan jauh lebih terasa. Ya, baik. Udara di negara saya sangat panas dan saya tidak kuat. Lalu bagaimana jadinya bila saya eh, mengenakan hijab? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kepada orang-orang seperti mereka, "Qul naru jahannam asyaddu harra." Katakan kepada mereka, api neraka jahanam lebih berat, lebih panas. Ayo. Ayo, apa kamu lebih siap merasakan api neraka jahanam menjalar di seluruh tubuh kamu yang menjadi aurat atau kamu pakai sekarang? Toh banyak orang ternyata bisa. Sebenarnya penerimaan hati saja, betul tidak? Kalau hati dan nerima, nggak ada alasan. Bahkan dia buka jilbab yang menjadikan dia merasa tersiksa. Supana panas apa udara? Ya. Saya khawatir, ini alasan yang ketiga ya. Saya khawatir bila mengenakan hijab, saya akan melepasnya lagi. Jadi pelin-pelan, nggak istiqomah. Jadi saya tunggu hati saya mantep dulu deh, kan gitu kan? Saya khawatir ntar saya pakai lalu saya lepas, saya pakai lalu saya lepas. Khawatirnya begitu. Bu, Bagusan mana? Dia pakai lalu lepas, dia pakai lagi dia lepas daripada nggak pakai sama sekali. Hah? Dua-duanya nggak ada yang bagus. Betul tidak? Dua-duanya nggak ada yang bagus. Tapi lebih besaran dosa yang mana? Yang lepas terus atau yang sekali pakai sekali enggak? Lebih besaran dosa yang yang nggak pakai sama sekali gitu loh bu. Setuju tidak? Saat ibu pakai, saat kita pakai, saat itu kita tidak berdosa. Kewajiban kita bahkan berpahala. Kewajiban kita menggunakan hijab lepas. Bahkan kita berpahala saat kita pakai. Tapi saat kita lepas, disitulah kita berdosanya. Dibanding-banding lebih eh, lebih besaran dosa yang mana? Dosanya siapa? Dosanya orang yang melepaskan selalu. Jadi kalau dia bahasanya begitu, anjuran kita begini bu, udah gak apa-apa. Kamu pakai aja, kamu pakai aja dulu, sampai dia merasa mulai terbiasa. Toh dalam ketika dia makan-makan itu kita semakin merapat. Kan kaum muslimah yang lain, ya, orang-orang muslimah mode ama-ama, mode ibu-ibu merapat sehingga dia merasa nyaman, banyak teman. Jangan dijauhi itu orang pelin-pelan. Kadang dia pakai jilbab, kadang enggak. Itu Lalu enggak mau berteman sama dia. Menurut saya, saran saya, jika misinya adalah mendakwahi dia, malah kita-kita yang kayak gini lebih mendekati orang kayak gitu. Supaya dia merasa punya komu, komunitas, punya punya banyak kawan-kawan yang menupang semangatnya. Jangan malah dijauhi. Ketika mendekatinya orang yang modis-modis dengan membuka-buka aurat, otomatis keinginannya buka aurat lebih tinggi enggak? Maka ibu jangan mengambil kesimpulan salah. Ngapain juga dekat dengan orang yang pelin-pelan yang enggak jelas itu, enggak oh, istiqomah semacamnya. Malah seharusnya dekatin orang yang kayak gitu agar dia lebih lebih berat kepada pakaian yang syariah, jilbab yang sesuai syariah. Hmm. Tayyib. Selanjutnya. Oh ya, ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Ahabul a'mali indallahi adwamuha wa inqallah. Yang paling Allah cintai dari seluruh, um-, seluruh amalan menutup aurat itu kan amalannya Bu ya. Pakai pakaian jilbab, pakai pakaian menutup aurat itu kan jelas adalah amalan ya. Seluruh amalan itu yang paling Allah cintai adalah yang paling kontinu, yang paling banyak yang paling sering bukan paling hebat tapi lalu meninggalkannya ya oh dia bangun masjid satu menurut Allah itu tidak begitu keren dibandingkan orang yang senantiasa membantu pembangun masjid di mana-mana walaupun hanya dua sak semen di masjid itu, tiga sak semen di masjid sana, kemudian dia bantu keramik di situ, tapi terus eh, beberapa masjid dia bergabung di satu kota, satu provinsinya dia gabung walaupun hanya dalam jumlah-jumlah yang ini itu lebih Allah suka daripada bangun satu masjid kemudian dia bakhil sampai mati. Baik. Berikut faktor-faktor yang bisa menunjang untuk agar kita tetap teguh di atas hidayah dan kebenaran. Ini penting, Ibu. Bagaimana cara supaya kita tetap istiqomah? Agar kita tetap istiqomah. Pertama, Seringlah berdoa agar hati diteguhkan oleh Allah. Nah ini doanya. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika. Di hadis yang lain Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala taatika. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala imani bika dan seterusnya. Ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati hambamu ini, mantapkan hati hamba ya Allah agar hamba istiqomah di atas agamamu. Ya kan Bu ya? Ibu, apalagi ibu masih punya teman-teman yang jahiliyah. Ibu masih tinggal di lingkungan jahiliyah. Kemungkinan ibu untuk berubah lagi itu pasti ada. Maka salah satu nasihat saya kepada orang-orang yang baru hijrah, baru tobat adalah satu, tinggalkan teman-teman lamanya yang memang teman-teman jah, jahiliyah. Ini saran saya pertama. Dua, kalau pekerjaan tempat dia kerja memang situ sumber dan pusat maksiat, pindahlah ke kerjaan yang lain di tempat yang lain. Walaupun mulai start dari nol, itu lebih baik demi mempertahankan imannya. Tiga, kalau tempat tinggalnya, tempat tinggalnya, atau dia punya komunitas apa nama arisan, ya. Atau pro kepada mengejek-ejek syariat Islam, mengejek-ejek sunnah, maka lepaskanlah diri kita dari komunitas itu. Carilah komunitas yang taat, yang saleh. Begitu bu. Hijrahlah secara total Eh. Terus disitulah cara kita membantu diri kita agar lebih kokoh dalam niat. B. Jalankan seluruh syariat termasuk syariat berhijab. Makin kita berhijab bu dan makin syari berhijab kita pasti kita akan menyesuaikan diri. Mau masuk bioskop malu nih, masa pakai jilbab seperti ini masuk bioskop ya. Ibu-ibu jilbabnya, tapi kalau masih jilbab, jilbab uh, eh, gaul yang cekek leher, ya kan? Kemudian jilbabnya masuk ke dalam baju, yang modis-modis begitu loh. Ramping pinggangnya dikasih lihat. Kemudian juga pokoknya yang seperti itu. Biasanya masih agak menganggap eh, masih agak-agak biasa lah masuk ke kafe-kafe, masuk kemana, karena itu masih dianggap jilbab gaul. Tapi makin bersyariat, bersyariat kita, makin total kita kepada arah yang syariat, kita makin mikir masa ia pakaian kayak saya ini pergi ke sini. Itu saya bedakan diri saya sendiri loh Bu, saya rasakan. Ketika saya pakaian yang agak-agak sedikit uh, apa santai, saya rasanya agak kurang begitu merasa ketat dipegang oleh agama. Maafkan ya Bu ya. Tapi ketika saya pakai jubah, ketika saya pakai topi lalu saya pakai sorban, benar loh Bu, segala tidak tanduk saya saya perhatikan. Pakaian itu juga mendukung kita untuk menentukan sikap kita di lapangan. Makin kita berusaha sesantai-santainya, makin kita tersalonggar dari dari cengkraman agama Allah. Tapi makin kita pakai pakaian yang lebih syariat, makin kita terjaga. Enggak mungkin lah orang pakai baju batik, pakai kupiah, istilahnya akan masuk bioskop. Istilahnya itu, itu hal yang langka dan jarang bisa orang melakukannya. Tapi kalau dia pakai topi pet, ya, dia pakai topi pet, kemudian apa bajunya baju kaos, ya, dia merasa kemana-mana aja bebas, betul tidak? Sekali lagi saya katakan pakaian sangat menunjang kita dan mendukung kita untuk istiqomah. Betul tidak? Apalagi yang cadaran. Yang cadaran kayak gini nih, mungkin kak masuk ke diskotik-diskotik? Lalu ikut joget. Ya, nggak mungkin. Pakaian ini akan ikut. Walaupun sejatinya dia baru aja tobat. Tapi dia langsung pakai pakaian ekstrim. Nggak apa-apa, itu dalam rangka menyempurnakan kekuatan dan kekokohan hatinya. Toh dia ketika pakai jubab dalam, tanpa pakai cadar, teman-temannya ngelihat, hm, tumben lu udah tobat kan gitu kan. Sejak kapan nih udah bawa angin surga kan gitu kan? Dieja lo teman-temannya. Biarin aja. Tapi kalau dia pakai cadar, temannya kenal nggak? Lebih lebih enak nggak? Kalau orang total mau tobat nih wanita muslimah nih dari dari dunia gelap semacamnya pakai cadar sekalian orang nggak akan kenal dengan kita teman-teman kita nggak nggak akan juga ngejek mana ya si fulanah kok nggak nampak nampak lagi padahal kita dekat dia kita diem aja kita sibuk baca Quran, kita sibuk baca kitab, kita sibuk dengarkan ceramah segala macamnya. Orang nggak kenal. Ya. Ini sebenarnya yang bisa menunjang kita untuk lebih taat kepada Allah ketika kita totaliti dalam menampilkan syariat Allah Subhanahu wa taala. D. Hadiri terus majelis-majelis ilmu. Kayak sekarang nih ha. Ibu datang mari. Yang datang kemari tentulah semangatnya lebih merasa baru. Semangat itu bu kayak api loh bu ya. Kayak api dia menggapupu-gapupu kata. Ya. Berkobar. Tapi api itu ada masanya redup nggak? Redup. Saat api itu ditambahkan lagi kayu bakar baru, disirami lagi minyak tanah, dia akan oh, membara kembali. Inilah gunanya majelis ilmu wahai para ummahat. Majelis ilmu ini membakar terus, menyemangatkan terus sehingga kita memiliki semangat baru terus untuk beramal lagi, beramal lagi, beramal lagi. Ketika futur karena suami kurang mendukung, ketika futur karena keluarga kurang mendukung, ya. Lalu kita ikut ngaji, terbakar lagi. Pulang ke rumah futur lagi, ngaji lagi, terbakar lagi agar tetap terjaga hidupnya iman kita gitu loh, Bu. Ya, daripada malah saya ngaji di rumah nggak ada dukungan. Mati itu lama-lama iman, percayalah. Mati lama-lama, enggak -lama, usah lagi jilbab lagi. Pasti loh, Bu percuma aja lah nggak didukung oleh suami nggak didukung oleh keluarga nggak didukung oleh lingkungan pekerjaan juga nggak dukung lepas tapi kalau ngaji dia merasa ada energi baik e menghafalkan Al-Quran dan membaca zikir harian hafalkan ayat Al-Quran ternyata menghafal itu termasuk bisa menjaga kita agar istiqomah loh orang kalau menghafalkan Al-Quran maka yang suci dan cahaya mulai masuk dan itu mencahayai tulang belulangnya, mencahayai dagingnya dan darahnya, otomatis ke depan dia akan lebih menghindari tempat-tempat yang zulumat, yang gelap gulita. Terakhir, rutin mengerjakan salat dan bersabar di atas ketaatan. Rutin salat. Orang yang istiqomah mengerjakan salat tepat waktu, Allah yang kasih garansi bahwa orang itu akan jauh dari sifat-sifat munafik. Allah yang kasih garansi, dia akan benci dan jijik dengan dosa dan maksiat. Asal jaga sholatnya tepat waktu, berjamaah lima waktu kalau laki-laki, kalau wanita pokoknya on time, tepat waktu. Kemudian sabar mengerjakan sholat. Hah? Kenapa bu? Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, man lam uh, man salatuhu la tanhahu anil fahsya'i wal munkar lam yazidhu minallahi illa bu'da Sholat yang benar itu akan menyebabkan orang benci dengan perbuatan keji dan mungkar. Begitu loh bu. Siapa yang sholatnya tidak menjadikan orang ini berubah dari perbuatan keji dan mungkarnya, maka itu pertanda sholatnya tidak menunjukkan dia makin dekat dengan Allah, tetapi makin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Selama kita sholat dengan benar, rutin mengerjakan sholat, tepat pada waktunya, insya Allah ta'ala, iman kita akan terus ngejos Iman kita akan terus terbakar dan membara. Alasan yang keempat. Alasan yang keempat, aku baru akan pakai hijab setelah nanti menikah. Bu, alasan macam ini, kasihan nasib itu perempuan. Maaf ya, kalau ada laki-laki datang melamar, sementara kita saat itu belum pakai hijab, belum pakai jilbab, dan dia rela melihat kita tanpa pakai jilbab begitu, ini menandakan laki-laki soleh atau tidak? Lalu alangkah malangnya nasib wanita yang menikahinya bukan laki-laki yang so, soleh. Laki-laki soleh pasti dia akan mencari orang yang berjilbab. Dan semakin jilbabnya bagus, maka semakin tinggi prioritasnya. Menandakan semakin tinggi agamanya laki-laki ini. Sedangkan bos-bos preman saja yang hati hatinya masih agak hidup, ada yang biarlah cilaku, ada yang biarlah jahit, tapi bini dan harus padusinan elok. Nah elok itu standarnya adalah wanitanya berjilbab. Menjaga sholat lima waktu dan elok kepada orang gaiknya. Menurutnya itu sholat solehah wana tuh. Ya. Sementara apakah kita menyangka laki-laki yang datang kepada kita laki-laki soleh sementara dia rela melihat calon istrinya tanpa berjilbab. Itu bukan laki-laki yang soleh. Siapa tahu dia nanti tobat di tengah jalan Pak Ustaz. Lah kalimat siapa tahu itu kan penuh dengan spekulasi kan. Kadang iya, kadang tidak. Tapi ibu-ibu sekalian, jadi ini alasannya tidak bisa kita terima. Tidak bisa kita terima setelah nikah aja nanti. Berarti dia merelakan dirinya dilamar oleh laki-laki yang bukan laki-laki yang punya dayi. Bu, laki-laki yang rela melihat istri auratnya nanti terbuka dayus atau tidak? Dayus, apakah ibu mau punya suami yang dayus? Tidak mau kan? maka laki-laki yang akan melamar kita sementara kita tidak dalam keadaan bagian jilbab dia tetap melamar kita berarti ini laki-lakinya dayus nanti setelah menikah dia akan membiarkan kita tetap membuka aurat kita dan dia adalah dayus dia tidak akan bisa mendampingi ibu untuk ke dalam surga karena dayus tidak akan mencium bau surga. Baunya aja nggak kecium. Oleh karena itu hati-hati ya. Kemudian yang kelima. Yang kelima. Apa alasan orang-orang yang belum berjilbab? Katanya, aku ini berhias dan tidak berhijab saat ini demi aku lakukan sebagai sarana untuk meraih tujuan mulia dan suci yaitu pernikahan. Maksudnya apa? Kalau saya pakai jilbab, siapa yang mau sama saya? Hah? Ya kan? Nanti jodoh saya susah dapat. Lah kalau saya saya tampil apa adanya, orang bisa melihat halusnya kulit saya. Orang bisa melihat rambut saya seperti apa. Orang bisa tertarik dengan saya. Akhirnya dia akan melamar saya kepada orang tua saya. Ya Allah ya Rabbana. Ini orang kesian. Dia menginginkan sebuah yang mulia yaitu pernikahan tetapi melampuh jalan yang ha haram. Sementara kaidah dalam Islam kita adalah al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan sebaik apapun tujuan itu semulia apapun bukan berarti apapun sarananya haram atau halal pokoknya boleh. Enggak. Sarananya pun harus yang baik, harus yang halal juga. Kalau mau menikah insya Allah yang akan datang itu adalah yang sekufu dengan kita. Itu kan janji Allah, betul tidak? Ibu lihat di, di Al-Quran surat berapa kira-kira? Janji Allah. Saya bunyikan ayatnya. fasalihatu lissalihin. Terus was uh, uh al khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Kan begitu kan? Itu di surat apa? Surat Iya. Laki-laki yang baik-baik itu hanya akan memilih wanita yang baik, ba? baik. Wanita yang baik-baik hanya akan menikah dengan laki-laki yang baik-baik. Begitu loh Bu, ini janji Allah. Makin dia menjaga diri, makin dia menutup diri, insya Allah makin dia dicari loh Bu. Apalagi kalau dia hafizah, Masya Allah. Antri. Wajahnya yang mungkin hanya lima setengah akan naik menjadi 8 sampai sembilan ketika dia hafizatul Quran. Apalagi kalau punya wajah. Yang keenam, apa bahasanya? Saya tahu hijab itu wajib, tapi saya baru akan mengenakannya saat saya, saat saya mendapat hidayah. Ini bahasa kebanyakan orang-orang yang kita dengar sekarang nggak? Alun ada imbauan lah. Al belum ada hidayah untuk saya. Kalau ada hidayah pasti saya pakai sekarang. Eh buyong eh, si jimayah upiak surang mah. Tahu tak ibu-ibu? hidayah itu ibarat rezeki. Rezeki itu dicari atau datang sendiri? Itu kesimpulannya, Bu. Hidayah itu adalah ibarat rezeki. ibarat rezeki. Dia harus dikejar dan dicari baru Allah kasih. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allah. Allah Rabbul alamin. Tidaklah kamu menginginkan hidayah, melainkan Allah juga ingin memberi hidayah untuk kamu. Jadi siapa dulu yang mau? Kita kan? Cari, Allah juga mau kasih. Tapi nggak mau cari, dikasih sendiri oleh Allah. Nak saya naik dewi. Nggak bisa begitu. Jadi memang harus diusahakan, kayak cari rezeki di pasar. Mengakih dulu baru mendapat, Ya, baru dapat hidayah kayak gitu. Hidayah. Dah. Taib. Lanjut, yang ketujuh. Saya masih terlalu kecil untuk berhijab. Saya nanti akan mengenakan hijab setelah dewasa kelak. Pertanyaan ini ditanyakan balik, eh, pernyataan ini kita balas dengan pertanyaan kepadanya. Ada jaminan nggak kalau kamu itu umurnya akan panjang sampai kamu ke usia dewasa? sehingga kamu sudah cukup matang untuk pakai jilbab? Ada jaminan enggak Sementara kamu sekarang sudah akil balik enggak Udah, kalau begitu udah wajib dong sekarang. Gitu. Jangan nunggu nanti saya udah matang aja ketika saya sudah uh, susu si amak gue baru pakai. Enggak ada jaminan kematian itu malaikat maut itu nunggu tanpa kita ditunggunya tua. Ya. Yang kedelapan, ya, habis ya. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, sampailah di sini kajian kita tentang masalah mengenakan baru nomor dua baru ya, satu dan dua, insya Allah tiga, empat dan sisanya ter, ini dah mungkin sekali pertemuan atau dua kali pertemuan tamat insya Allah taala. Baru kita masuk pada bab kajian asma wasifat. sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufik wal hidayah kita tutup dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh